أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين yang kedelapan dari sepuluh yaitu adalah takabur atau kibir Dia adalah sebesar-besar penyakit batin dan amat berbahaya. Firman Allah, "Qila dukhulu abwaaba jahannama qalidina fiha fabi samat wal mutakabbirin." Masuklah kamu akan pintu-pintu neraka jahanam seraya kekal di dalamnya. Maka itulah sejahat-jahat tempat orang yang sombong. Kibir itu ialah merasa dirinya lebih besar dari orang lain lebih alim, lebih kaya, lebih mulia. Tiap-tiap merasa lebih dari orang lain, tiap-tiap merasa lebih dari lainnya adalah kibir. Sifat ini dilarang dalam agama. Maka hendaklah tiap-tiap kita menjauhi dari sifat yang dilarang ini. Kalau kita memikiri dari asal kejadian diri kita ini, tentu tidak patut benar kita bersombong kita dijadikan oleh Tuhan dari setitik air mani yang sangat hina. Beberapa bulan di dalam kandungan ibu, lahirlah kita ke dunia ini dengan bertelanjang. Kita tidak tahu apa yang mesti kita makan dan yang kita pakai. Jika tidak ke kecintaan ibu dan bapak, tentu tak dapat hidup menjadi orang dewasa itu adalah semata-mata rahmat kasih sayang Tuhan kepada kita sekalian. Oleh yang demikian, hilangkanlah sifat kibir itu dalam hati kita. Kemudian bagaimana cara menghilangkan sifat kibir itu? Jika dia seorang alim, tentu dia mengaku di dalam hatinya bahwa dia lebih berpengetahuan dari orang lain di sekelilingnya. Atau seorang kaya, tentu ia merasa bahwa dia lebih banyak mempunyai harta dari semua pesuruhnya. Di sini dijawabkan, kalau dia orang yang berpengetahuan, hendaklah ia berkata dalam hatinya, saya ini ada berpengetahuan. Wajib aku mengamalkan menurut apa yang telah aku ketahui. Dan jika datang kepadaku orang yang hendak belajar, wajib atasku memberikan pelajaran kepadanya. Kalau tidak, tentulah aku akan mendapat siksa dan murka Tuhan yang lebih berat dari siksaan orang yang tidak berpengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu adalah amanah yang disimpankan Tuhan pada diriku. Jadi lebih berat tanggung jawabku terhadap Tuhan daripada orang yang tidak tahu. Seperti sabda Nabi kita. Asyadun nasi balaan Asyadun nasi adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi manusia yang paling sangat mendapat siksa pada hari kiamat ialah orang yang berpengetahuan yang tidak bermanfaat ilmunya yaitu yang tidak mengamalkan ilmu pengetahuannya dan jika dia seorang hartawan Aku ini diberikan Tuhan harta yang banyak Yang mana harta ini adalah juga amanah Tuhan kepadaku Aku akan ditanya nanti pada hari kiamat Dari mana harta yang engkau dapat Adakah dari usaha yang halal Ataukah dari yang haram Dan kemana engkau gunakan harta itu Adakah kepada yang diridai atau tidak? Sudahkah engkau berikan hak-hak pakir miskin dan hak-hak orang yang bersangkutan dengan engkau? Dan orang yang kaya itu lebih berat dan lebih teliti hisapnya daripada orang lain. Maka jika ia menginsafi seperti demikian, tentu segala sifat kesombongan dan perasaan tinggi itu tak ada lagi dalam batinnya. Sabda Nabi kita, Al-Mutakabbiru, Walladhi in wa'idha anifa, wa in wa'adha anafa. Orang yang sombong itu jika diberi teguran ia marah dan jika mungkir ia, jika menegur orang selalu dengan kekerasan. Setelah kita meyakini bahwa sombong itu adalah sangat berbahaya sekali dan termasuk yang kedelapan dari penyakit batin yang berserang di dalam jiwa kita adalah sombong maka sulit memberantas sulit menghilangkan kalau tanpa ilmu agama oleh karena itu junjungan kita Rasul memerintahkan kita ini bertawadhu. Jangan sampai sedikit juga pun merasa lebih dari orang. Kalau di dalam diri kita merasa lebih dari orang lain, itu namanya sombong. Pada saat kita menerima nikmat, lupa nikmat itu datang dari Allah. Diserang satu penyakit namanya adalah ujub. Itu belum merembet pada orang lain Misalnya, pada saat kita bikin rumah yang besar, memiliki kendaraan yang mahal. Pada saat itu kita melihat rumah yang besar itu di berada depan. Waduh, hebat seorang ih. Ada saingan. Mana ada orang kapuas rumah seperti ini? Kendaraan seorang hebat terbaru, termahal, tartar. Itu sudah diserang satu penyakit namanya ujub. Belum merembet pada orang lain. Ini bedanya antara ujub dengan sombong. Jadi ujub ini serang penyakit pertama, semakin memburuk, semakin merusak, semakin meruncing, maka melebar menjadi takab takabur setelah dalam batinnya bahwa nikmat itu tidak ingat datang dari Allah, dia membanggakan nikmat. Dia menjadi abdul nikmah bukan menjadi abdul Munaim Maka itu kita menerima nikmat, jangan memandang nikmatnya. Kalau kita memandang nikmatnya bisa sombong. Tapi kalau kita memandang orangnya yang memberi nikmat, nampak Allah Ta'ala itu di mobil kita nampak Allah Ta'ala itu di rumah kita maksudnya nampak Allah yang memberi rejeki kita bikin rumah nampak kita melihat Allah yang memberi rejeki kita bisa beli mobil kita tidak bakalan sombong Nah, yang sombong tadi setelah lupa menerima nikmat datang dari Allah ujub, mana ada orang lain seperti aku nih. Orang lain lagi dilecehkan. Orang lain lagi dihinakan. Mana ada di Kapuas nih pangkat tinggi pada aku? Mana ada di Kapuas nih sugih pada aku? Oh hebat seorang ini saingan. Mana ada bisa mengumpul majelis talim yang sebesar itu jumlahnya. Tuh jangan pun masuk surga. Mencium bau surga aja gurunya kada. Nah ini jauh orang keluar membahayakan membahayakan nah ya nah, nah, nah. membahayakan. Jangan sembarang tampil kalau kada pernah berlatih tinju langsung KO sama contohnya kita memberikan pengarahan orang lain maka berusianya berduyun-duyun datang dia tidak memandang lagi Allah nang memberi petunjuk orang yang datang dia pandang makhluknya nang banyak itu ujub mudah-mudahan Allah menghilangkan penyakit takabur di dalam jiwa kita bayangkan kalau orang diserang satu penyakit takabur jangan pun masuk surga mencium bau surga tidak kita sudah mengetahui bahwa surga itu baunya sebelum masuk itu 500 tahun lagi akan masuk ke dalam surga sudah terhimbau bau harumnya kada kau bayangkan 500 tahun lagi akan masuk perjalanannya ke surga sudah terhimbau harumnya bau surga. Sedangkan orang takabur ini jangan pun mencium, jangan pun masuk mencium baunya kada, artinya pasti masuk neraka. Nah, mendidik jiwa takwa tawadhu bagaimana dimanapun kita berada pambungulnya aku. Nenek nah contohnya pambungulnya kita. Bubungulan ulun oh, ini kan hubung ulan dibandingkan lawan pian pian pintar buktinya pian berdiaman tenang han ulun oh, lah ya pintar lah pian datang taparak lagi lebih-lebih hampir lebih dekat daripada ulun sedangkan sedangkan ulun jauh pintar lah itu itu kalau mau mendidik jiwa kita jangan sombong Bagaimana junjungan kita Rasul tawaduknya Rasulullah, tawaduknya para sahabat. Sehingga dengan sifat tawaduk ini mudah didekati dan mudah kompromi segala penyelesaian perkara cepat. Kenapa? Sama pada merasa salah. Uh, Rasulullah itu tidak sembarang diberi pangkat oleh Allah langsung dua iska keluar. Kalau Ibrahim Khalilullah satu pada saat diuji oleh Allah Ta'ala ditanya oleh Jibril, Jibril tanya selak seluruh nabi-nabiku itu bagaimana ketawadukan kepribadian masing-masing setelah ditanya oleh Jibril Ibrahim kamu siapa? Ana Khalilullah memang Tahadus bin Ni'mah kamu Musa siapa? Ana Kalimullah Isa kamu siapa? Ana Ruhullah Adam kamu siapa? Ana Safiullah. Muhammad kamu siapa? Ana liyatimu bila abin wala um ulun anak yatim tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ulun yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Habbada dadin wa fakharin anta yatimatul asma'u ulun yatim piatu langsung diberikan gelar dua Habibullah Rasulullah Ibrahim cuma satu Musa cuma satu Isa cuma satu Adam cuma satu kenapa Nabi Muhammad melebihi pangkat gelar dari nabi-nabi yang lain karena tauhadu anal yatimu bila abin wala um semakin pengakuan kita rendah hidup di dunia semakin tinggi pangkat di sisi Allah lihat orang main bulu tangkis itu mendidik jiwa kita tawaduk dan takabur perbedaan saat yang di sebelah memberi long long light education nuntut ilmu itu minal mahdi ilal tahun bujur gak ada tahu juga ibu di gak ada papa juga pian ya kata tahu juga bahasa Inggris nah long yang di sebelah apabila long memberinya pasti kembalinya kembalinya simis orang ya enggak oh kan di dekat net syak picik orang ini tak hadis man tawadha'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah barang siapa merendahkan diri Allah mengangkat martabat orang itu barang siapa menghinakan diri Allah akan barang siapa mengangkat diri Allah menghantaknya siapa mengangkat diri Allah merendahkannya barang siapa merendahkan diri Allah mengangkatnya terserah dengan kita maka itu kata ulama tasawuf karena rendahnya Baitullah itu bakah إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا بكة paling rendah dataran seluruh dunia paling rendah itu adalah Baitullah tempat buk'ah patanahan Baitullah itu paling rendah tempat seluruh dunia karena dia paling rendah paling dicintai dan paling dirindui seluruh manusia kalau kita mau dicinta masyarakat kalau kita mau dihormati masyarakat pengakuan batin aku paling rendah segala-galanya yang mengatakan hebat itu orang lain. Dia tidak ada pengerasaan dalam batin lebih hebat dari orang lain. Maka itu kaidah. Kalau kita orang berpengalaman atau punya jabatan tinggi, orang menghargai kita, orang dapat pahala sunat. Tapi pada ketika kita dihargai orang kita merasa hebat, kita neraka. Orang lain dapat pahala, kita dapat neraka. Sebelum beliau berkunjung satu bulan sudah terpampang sepanduk Selamat datang Bapak Anu Begitu beliau datang mobil dibukakan Keluar beliau Kalau beliau akan masuk mobil dibuka kembali dan ditutup Semua orang menghargai Orang menghargai adalah dapat pahala Tetapi kalau kita merasa hebat dalam batin daripada orang lain Kita neraka Lalu apa sebabnya kita jadi sombong? Dan di mana datangnya sombong? Harus kita teliti. Yang mengakibatkan datangnya sumber sombong itu kata Imam Ghazali dalam Ihya adalah lima. Asbabul kibri khamsatun. Orang bisa jadi sombong lima. Walaupun lain pada lima ini bisa sombong. Tetapi kebanyakannya yang berserang sombong itu yang lima ini. Satu, karena kealiman. Dua, karena jabatan. Tiga, karena kekayaan. Empat, karena kecantikan. Lima, karena keturunan. Nah, kalau satu di antara lima kita diberi, kata Bang Napi, waspadalah, waspadalah Yang pertama, orang bisa sombong karena kealiman. Hmm, alim. Kalau beliau itu ceramah, jangan pun satu jam, tiga jam tidak pakai tek, mampu dan tidak terulang kata-katanya. Quran hadis seperti orang makan kacang. Wah, Qurannya ini, hadisnya ini, Qurannya ini, hadisnya ini. Tuh, bisa jadi sombong orang tuh karena kealiman bukan masuk titalnya arif hanya sampai alim kalau sudah arif tidak mau sombong hanya ilmunya sampai arif belum mencapai ah, maaf ilmunya hanya sampai di alim bukan sampai ke arif bila. dua orang bisa jadi sombong karena pangkat Bayangkan, pangkat ini yang menyebabkan orang bisa jadi sombong. Yang ketiga, orang jadi sombong karena kaya. Oh, uangnya di mana-mana, perusahaannya di mana-mana, rumahnya besar, kendaraannya berpa alih-alih berpindah-pindah dari kendaraan ini ke kendaraan ini kemudian apa yang diperlukan mereka ada situasi suasana kalau di sana mau kunjungan dia kalau mau melihat perusahaan harus mobil ini kalau ini harus mobil ini tuh karena kekayaan bisa jadi sombong bahasa Banjar kita uma sugih benar liwar sugihnya Yang keempat karena kecantikan. oba bungas banar. Batang pahanya mengkunung. Makai menago kalior, <laughs> Anda kada ditakuk lilihan. <laughs> Batang paha Allahu Akbar. Nama lihat ini nambah kupiah. Pina kata katuju pinanya. Padahal ganangan nambah kupiah itu kada lanji lah. Kadang-kadang nambah kupiah itu lanji pada ada nambah kupiah. <laughs> Tengah orang narai. Coba mensorangan harap pada mah ugar <laughs> harap pada orang mangai jokong. <laughs> Bungas Galuh Banjar. Napa lagi? Anang. Ya Allah, kalau di Jakarta kalau Jakarta Bang None lawan lawan Dena ingatnya nah. <laughs> Diadakan kecantikan, kontes kecantikan. Oh, wah ini macam-macam kontes kecantikan. Bibir diukur. Bibir diukur. Batang paha diukur. Piping burit diukur. Nasa tabul tuh ah, ukur juga. Zaman gigilaan sudah ukur terus nanti kau ukur tuh bubuhan wadah mah pulang hmm. tidak ada nafsu binanya teh asal ada bakar ada barasa aja nggak asal bakalangan <laughs> nah apa bakalangan hmm, kayak ta, hmm, kayak nang kayak pagelangan masuk nomor hmm, dia <laughs> zamannya sudah nyebuai maapang lah kita nih kan talalo banyak ada alami lagi tuh nak ada bagus juga mata hijau bibir habang rambut pulang pin habang-habang pas burung palong <laughs> aduh kayak bakantan potongan <laughs> dapat nyari hujan maka kajutan ya Allah pas pantol <laughs> untung ulu nyambat pas pantol tak salah sambat ya pintol itu nanti jual paman bentol tuh bisa sombong tuh nang bungas-bungas tadi yang kelima yang orang mengakibatkan bisa jadi sombong yaitu adalah ke ke keturunan keturunan Arab Nah, kan nyaman keturunan Arab <laughs> bisa patah belakang laisal fata may yaqulu kana abi walakin al fata may yaqulu ha anadha bukanlah kata Rasul orang yang istimewa itu bukanlah orang yang hebat itu orang yang membanggakan leluhur dan keturunan tetapi orang yang hebat itu ialah dia bisa kemedirinya sendiri ha anada ini aku siap pakai Datuk bahari hafal Quran kan? Kalau panenian saurang abda ubis tuh sini sambil ma ayam aja, tikar puron aja hafal sih. Itu datu nini ikam. Toh, toh. Nang bakobol di anak tah. Nih anak kemanakannya tah olah mamagina konin tata. Ini juga mamagina ikam bakagamat, ikam pang bakagame. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani melihat coraknya manusia sidin tawaduknya Syekh Abdul Qadir Jailani? Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani manusia ini terbagi jumlahnya tujuh. Nang kita temui hari-hari itu tujuh. Maka yang tujuh itu adalah lebih hebat dia daripada aku. Ya Allah. Yang tujuh itu lebih hebat dia daripada aku. Nang kita temui pertama orangnya alim yang kedua kaya yang ketiga tuha yang keempat muda yang kelima kanak-kanak yang keenam gila yang ketujuh kafir itu pasti setiap hari itu bertemu tuh alim sugih tuha muda kanak-kanak gila kafir setiap hari pasti bertemu dengan orang ini maka yakinkan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang tujuh itu dia hebat. Aku tidak. Lebih hebat dia. Iya kita mudah kalau kita bertemu dengan orang alim kita tidak lebih mudah kita mengaku dia lebih hebat. Tapi bayangkan kalau kita bertemu dengan anak kecil, kita bertemu dengan orang gila, kita bertemu dengan orang kafir, mengakui lebih hebat dia sampai di mana ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani Masuknya itu. Padahal Sultanul Aulia, Tita Syekh Abdul Qadir Jalil itu dunia mengakui bahwa beliau adalah Sultanul Aulia. Makam beliau luar biasa. Kedudukan beliau, pangkat beliau di sisi Allah luar biasa. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani kita sudah pernah bicarakan, pernah kalahi dengan malakal maut. Ayo, maka lahi. Cerita sedikit pada ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang majelis taklim. Beliau tampak kontak daripada per, perkataan beliau tanpa kontrol karena jazabah ilahiyah langsung datang dari Allah dalam pengajian seluruh yang hadir pengajian Syekh Abdul Qadir Jailani lebih puluhan ribu satu kali waduh timbul pertanyaan di zaman dulu kan tidak ada alat pengeras suara yang hadir puluhan ribu salah satu di antara karamat Syekh Abdul Qadir Jilani orang yang banyak itu di mana aja di ujung mana aja mendengar seperti beliau di depan karamat beliau jadi yang di ujung sana sama di depan Syekh Abdul Qadir Jilani suara tuh menyatu Dan satu lagi karamat beliau yang hadir di majelis taklim beliau itu yang tuli pun waktu itu mendengar. Kan ada istirahatnya tuli. Tapi setelah pulang dari majelis itu tuli pulang. <laughs> Tapi ada juga istirahatnya tuli kan. Ucapan dan omongan beliau hai seluruh hadirin dan hadirat Siapa di antara kalian ada permohonan yang sudah lama permohonan kepada Allah tidak kabul? Tolong datangi aku, aku akan memintakan sama Allah Ta'ala. Pulanglah orang yang pulang, tidak memperhatikan omongan Syekh Abdul Qadir Jalani. Ada satu orang di majelis itu seorang perempuan yang lakinya sudah masih dua hari meninggal. Suaminya meninggal barusan dua hari Masuk Syekh Abdul Qadir Jelani ke dalam kamar, si perempuan ini menunggu. Selesai Abdul Qadir Jailani dalam kamar keluar, si perempuan ini mengetuk disuruh masuk. Apa galuh kamu? Apa ibu keperluan? maaf ya Syekh pada saat sampian tadi ngomong kan sampian menawarkan ulun ada hajat dengan sampian pintakan sama Allah Ta'ala coba kan mengabulkannya Allah Ta'ala tetap halus sunnah wal jamaah kan begitu bukan Abdul Qadir Jailani yang mampu mendoakan itu yang mengabulkan tetap Allah tapi yang memohonnya ini kan syirik bang itu tuh dasar kada dapat kitab juga tapi tahu juga ilmunya. bapak aja kita bilang aku belum minta nang apa minta. Kadunya anu, orang meminta kepada kubur tetap meminta kepada Allah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Lalu si perempuan tadi apa? Kan sampian ngomong tadi, siapa ada hajat baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, lang lama tidak kabul, maka pinta saja lapor saja sama aku aku memintakan Allah nah kebetulan Syekh suami ulun barusan dua, dua hari meninggal tolong pinta akan lawan Allah supaya hidup laki ulun Allahu Akbar ini kada ini di luar jangkauan ini tunggu kata beliau Insya Allah dikabulkan Allah masuk dalam kamar sembahyang dua rakaat minta kepada Allah salam apa yang terjadi beliau naik ke atas terbang Allah weleh weleh jauh hamun tai tagabang nah hatta ghaba anha sehingga si perempuan tadi kada melihat lagi di dalam rumah atau kada terbang jangan bingung kikuk kikuk kikuk Jaka tingkir. <laughs> Itu aja kada bingung, ini apalagi ini wali, makinnya kada bingung lalu. Kikuk, kikuk, kikuk. Rupanya aja gurunya melihat juga. Pian aja kan anak melihat ulungan anak melihat juga. Den den den den den. Kiku kiku kiku. Muar banget aja kok. Nang parut ganal anak makan tarus gawe ya. Kiku kiku. Aja kan hafal ulun rupanya nonton seberataan juga nah mana tertawa tuh nonton berataan Tuhan habis seberataan ya kikuk kikuk <laughs> bakal lahir di atas bubungan bungolnya cakup oh, ya Allah tapi tak bagus ngintupang ditonton daripada alamak hulat dimakan bungolnya zamannya kita sudahlah Hah, aku makan pisang goreng hulat paku kada usah kakanak-kanak nak itu kada usah itu orang nak kada ada ilmu tasawuf ilmu tauhid fikih dada sudah melanggar norma-norma hak hak agama sudah masa ulat dimakan masa paku dimakan walatul kubi aidikum ila luka jangan kau lontarkan dirimu ke dalam luka maksudnya ke kebinasaan karena dalam luka itu kada obat apa-apa jangan dipanai lah lukah tuh lukah janganlah kiko kiko <laughs> iya pulang iya pulang nyepayu paksa dijual bener eh. <laughs> kayu itu cut tertawa tentang kiko kiko <laughs> menemui malakal maut di langit di langit yang ketujuh bertemu dengan malakal maut. Dalam riwayat roh yang dicabut malakal maut itu tiga hari dalam kantongnya dulu. Bak kantong sih Dim. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, "Hei malakal maut, bawa ke sini roh si Ano bin si Ano." Hmm, kata malakal maut, "Apa urusan nenek? Kau tahu nggak fungsi aku?" sebagai seorang malaikat layak sunallah ma amarahum ma yaf'aluna ma aku tidak berbuat terkecuali atas dasar perintah dari Allah Ta'ala mencabut roh itu bukan sembarang bukan semau aku itu perintah Allah ngapain saya kamu oh rupanya malakal mau orang Jakarta ya pokoknya kata Syekh Abdul Qadir Jalani bawa sini jangan banyak ngomong bawa sini pokoknya aja malakal mau tidak mau pokoknya kata set bawa ke sini ini keduanya pokoknya modalnya sudah ada tahan lagi ini lingah malakal mau rupanya lingah melihat kenapakah cap ke kantong cap tarik tak acak carik robek kantong malakal mau itu ada kitabnya membicarakan memanyalahkan tuh kan ada isi kitabnya masa orang negara tapi anu menyalahkan terus salahkan jaka tingkir tuh jaka tarup tuh ini salahkan itu dulu nah menyalahkan dengan orang wali itu kada kada bingung kita orang nama siat aja kawa baga baganji ganjil pekerjaannya sehingga roh tadi menyebar dan karunia nang mana orang rahatan memandii kembali rohnya bangun Malakal maut marah, ya Rob, ini hambamu berani mencarikan merobekkan kantongku. Ujar Tuhan, jangan disareki jangan dimarahi. Dia pangkatnya tinggi di sisi aku. Bagaimana ya Allah roh nang sudah sabak nang keluar ini? Nang sudah menyebar ini, ya Tuhan cabuti bahasa <laughs> nang rahatan bangun cabut mati pulang tak tinggal nang satu tadi kembali Syekh Abdul Qadir Jailani ke bawah dan ketika persahapan sejadah ngomong sama siapa perempuan tadi kau silahkan pulang suamimu dalam kubur hidup cepat keluargamu tabuk bongkar dia masih dia keadaan hidup dibongkar ditabuk kemudian kelihatan dan dia hidup dan hidupnya beberapa puluh tahun lagi itu keramat terbesar dari Syekh Abdul Qadir Jilani sampai kelahi lawan malakal maut orang yang sebesar ini mengaku paling hina kalau kita bertemu kata beliau dengan orang alim lebih hebat orang alim daripada kita mudah kalau kita bertemu dengan orang kaya lebih hebat orang kaya dengan kita mudah kalau kita bertemu dengan orang tua lebih hebat orang tua daripada kita. Orang tua lama hidup di dunia sedangkan kita tidak lama. Berarti beliau mem banyak membapak mengerjakan kebaikan. Bertemu dengan anak muda lebih gagah dia beribadah daripada aku. Bertemu dengan anak kecil lebih hebat dia karena dia tidak punya dosa sedangkan aku banyak dosa. Bertemu kita kata beliau dengan orang gila lebih hebat dia daripada kita karena dia gila tidak dicatat segala apapun yang diperbuatnya orang gigilaan mulai lagi halus sampai ke tua gila itu surga nama hulul neraka lebih hebat orang gila daripada aku kenapa sebab dia gila tidak dikenakan sanksi hukum tidak berlaku dengan dia rufi'al kalam an thalathin anin naimi hatta yastayqadha wa anis sabi hatta yahtalima wa anil majnun hatta yufiqa dia gila kan tidak ada dapat apa-apa bertemu dengan orang kafir lebih hebat orang kafir daripada dia daripada aku di mana masuknya dia tidak bisa dikatakan dulu kafir walaupun dia kafir yang namanya kafir matinya dalam keadaan kafir kalau dia masih hidup siapa tahu pada ketika hendak sakarat la ilaha illallah muhammadur rasulullah atau ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasul siapa tahu pada akhir hayatnya dia beriman di situ masuknya pengakuan batin Syekh Abdul Qadir Jalani agar jangan sombong kita hidup di dunia. Lalu bagaimana cara membasmi sombong? Agar supaya jangan sedikit pun berbau dalam batin kita ini sombong. Bahwa kita lebih hebat dari orang lain. Minimal dua. Insya Allah Pak, kalau kita rajin duduk ke majelis taklim, kita tidak bakalan sombong. Karena sombong ini di atas. Kita sudah katakan, orang kaya bahayanya sombong. Orang miskin bahayanya takabur. Ke atas punya penyakit, di bawah punya penyakit. Kaya punya penyakit, sombong. Susah punya penyakit, dangki jadi kaya punya penyakit, susah punya penyakit, lebih baik kaya. Kan kedua-duanya kada masuk surga. Nang sadih benar nih, mana miskin, mana neraka. Masalah dengki sudah kita bicarakan. Ini orang rendah, di bawah pada orang lain kita. Selalu marah orang dapat nikmat. Sedangkan sombong menari-nari kesombongan di atas melihat orang miskin. Untuk memotong ini supaya jangan sombong bagaimana caranya? Dua. Satu. Memandang asal kejadian. Memandang asal kejadian. Agak porno sedikit. Bolehkah? Bolehkah? Sedikit tah cuma mengambil iktibar kita diciptakan dari setitik air mani. Imam Ghazali punya komentar, air mani itu adalah kata beliau. Andai kata diletakkan di tangan, lalu dibawa berjalan, orang bilang kemana membawa air manimu itu. Dengan cepat kita membasuh, kenapa sebab malu air mani itu andai kata diletakkan di tangan dibawa dan orang tahu pada itu air mani kita cepat membasuh kenapa sebab malu kita itulah asal kejadian di mana keluarnya air itu di dahi enggak di dahi keluarnya jangan disebut malu ah keluarnya di mana masuknya ke mana berdiamnya di mana itulah menjadi manusia nutfah Mutrah, alaqah janin setitis air mani diciptakan oleh Allah keluarnya di tempat yang hina masuknya juga di tempat yang hina bertahannya pun di tempat yang hina keluarnya menjadi manusia di tempat yang hina begitu lahir ke dunia la ta'lamuna ta syai'a Allahu akbar Alhamdulillah kebaikan Allah kita jadi manusia Alhamdulillah والله الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم والله الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون الله لا yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu Waktu kamu lahir ke dunia, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa. Nah jurang ia pulang, bertambah pulang. Coba, la ta'lamuna saya tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata. Allah berikan kepadamu pendengaran, penglihatan hukum eh. hantu hantu hantu eh. angkit abah bantu eh. mendengar bisa ngomong apa intinya kau hidup di dunia menerima nikmat pendengaran penglihatan bisa ngomong la'allakum tashkurun supaya kamu pandai mensyukuri nikmat yang diberi oleh Allah nikmat itu disyukuri bukan disombongkan harta diberi oleh Allah Ta'ala kekayaan lawan kita disyukuri bukan disombongkan ini salah pipi mata bibir ada disyukuri ada disombongakan itulah kejadian kita pada saat motorib berjalan melihat mihlab Mutarib seorang ulama mihlab adalah orang biasa yamsi yatabakhtar dia berjalan berlenggang ketahuan kan potongan orang sombong itu ketahuan baju berlipat dia kata wah dapat lagi tuh bilanya ada sepeda motor mampir dulu ceramin no no oh. tahuan aja soroi batangah kantong oh. tahu lah soroi sisir batangah kantong no tuh, no sombongnya luar biasa Nah, ya tabakhtar balingga. Amun sudah potongannya sombong, jahitannya makin sombong. Potongannya dahulu kan potongan. Mun potongannya kasih itu sombong, dalamnya pasti sombong. Dipegang oleh mukarrib mihlab. Mihlab, jangan sombong lah hidup ini. Awaluka nutfatun madillatun wa akhiruka di patun kadiratun wa hamilu bainahuma hamilul adarah. Hei kata beliau Mehlab, kau jangan sombong hidup ini. Awalmu setitis air mani yang hina. Mimaim mahin. palyadhuril insanu mimma khuliqah خلق من ماء yakhruju يخرج من بين الصلب والترائب air mani itu kata Allah keluarnya adalah baina sulbi wattaraib antara sulbi lalakian jadi lalakian ini cepat menciprat karena parak dengan salangnya sulbi wattaraib itu antara dua susu ini bawah dada di situ pancaran air mani perempuan maka itu ada dua kelapsun yang siap dipegang di 17 tahun ke atas <laughs> itu yang rancak kita bicarakan apa bedanya bu laki-laki dengan perempuan bedanya laki-laki dengan perempuan perempuan nyusuk cuma dua tahun tapi kalau lalakian sampai Tuhan maaf kae kae <laughs> tuh nang tertawa tuh pengalaman sidin <laughs> woi pindah kada mau tertawa kisahnya padahal paharatnya mau ugar <laughs> pindah pak alimnya di pintang situ kada kan tentang alim alimnya buannya ugar aja kada papa awalnya setitis air mani yang hina wa akhiru kajipatun kadiratun akhirnya menjadi sesusuk bangkai tubuh yang berbau busuk ayam mati manusia mati sama pada tiga hari buruk mana busuknya ayam dengan manusia lebih busuk manusia daripada ayam kenapa makanan manusia itu dibandingkan dengan ayam awalnya setitis air mani akhirnya sesusuk bangkai tubuh yang berbau busuk wa hamilu bainahuma hamilul adarah antara hidup dengan mati kalau awalnya setitis air mani akhirnya sesusuk bangkai tubuh yang berbau busuk hidup pandangannya nih di tengahnya antara hidup dengan mati membawa tong sampah tahi apalagi nang lama makinnya sampahnya banyak banget termasuk tukang baca Ngaku aja deh. Ya Allah, itu yang disombongkan lah. Kadinya keriting, bang lahir tuh rambut. Kadinya galak, bang lahir tuh mata. Kadinya mendengar, pang talinga tuh. Kadinya bisa ngomong, pang lidah tuh. Kaki tuh tidak bisa berjalan waktu lahir. Mana ada kakak anak lahir berjalan? Kanguruknya lari setelah lahir. Nah ibat binatang etek tuhnya mbah keluar di kataraannya ini mbah hari itu mana etek ya mbah hari itu keluar pada pada telurnya pada intalunya langsung berjalan nah manusia pang setahun ceng ceng ceng ceng itu nampak agaknya lah <laughs> nang butak tuh aja kada kawa marambuti nang di bawah tabal benar Andi kepala botak itu dahulu mun hebat nah, profesor profesorai <laughs> hebat kita profesor doktor insinyur kepala longor atau ah, rambuti kepala andika itu dahulu mun hebat yang kada kawa berembut rambutnya tak ke bawah Makanya jeruk ulun nyanyian gak kakanakan tuh kawan diprotes. Ada kalau nyanyian gak kakanakan yang di atas kepala rambut namanya, amun berambut. <laughs> Coba muka ada berambut kayak profesor tadi. Yang di atas kepala eh, botak namanya. <laughs> Kada kawa sombong apa yang kita sombongkan? Nah, lahir aja kada singgigi ya untung Allah Ta'ala melahirkan kita kada singgigian nyaman mama menyusui coba man hebatnya lah begitu mau tumbuh gigi ada menyusul lagi coba nang Tuhan ini menyusul <laughs> nang Tuhan ini menyusul bayangkan ada kawal lagi nah, ada lagi sanang rompong <laughs> ah, takapit di salah-salah umpungnya ya pak <laughs> takut ciak nang bini malam itu hmm pentilnya tuh tak tak sasak kata wadah lagi kata omong macul lagi itu sama lawan bersalaman lawan tuan guru ada kalau kisah nah lawas kada bertemuan pak guruan nah salaman sudah ja guru anak disita anak kopi benda mau ti sudah aja tuan guru selamat aja selamat aja selamat aja gurunya ini anak menyinta kada kawa sekali diiti oh nih si singot karena mata utas terjerinting bibir <laughs> maaf lah ini kada rajia si singot kada Makanya ulun kadang-kadang bila nyentuh ulun itu, itu adalah bila banyak bersalaman. Ulun pacul otasnya. <laughs> Kalau kota sih, nih <laughs> karena tajerinting di sini berbahaya kasihan. Memancar banyu mata kadinya menangis nang, kadinya menangis lawas kada tahun paguruan ada si singut menjadi ketrina nah. tajar tajerinting <laughs> nah, kayak sapi di irong jauh sih ya Alhamdulillah jahatipna cap pas nih nah itu tak napa ujung batis ibu batis ibu batisnya ini napa pak buruk kukuan <laughs> nah alhamdulillah jangan nangis kaum muslimin yang sangat berbahaya ya <laughs> berbahaya nih. bedarahan dahulu <laughs> salah tombok jadi supaya jangan sombong lidah lahir nggak ngomong telinga nggak mendengar ini persis seperti orang mati jadi kalau kita hendak kalau kita menjelang mati itu diambil seperti mana kita lahir punya mata tidak bisa melihat, punya lidah nggak bisa ngomong, punya kuping nggak bisa mendengar, punya tangan nggak bisa meraba, perut nggak bisa diisi apa-apa, kaki nggak bisa berjalan. Setelah itu lalu diberi oleh Allah wewenang dan diberi nikmat. Istilah tasawuf nikmatul ijat. Setelah nikmatul ijat tambah lagi nikmatul imdad. Lahir kita berbentuk batang tubuh seperti manusia, kemudian diberi nikmat, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Intinya digunakan untuk terima kasih, syukur pada Allah termasuk mensyukuri organ anggota berjalan datang ke sini. alhamdulillah melihat lagi mendengar pulang orang babacaan itu otomatis mensyukuri kaki kita dibawa berjalan tangan kita melimbai kemala apa berayun kemudian mata kita melihat telinga kita menggunakan mendengar ini salah satu usaha mengurangi tanggung jawab di akhirat inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhumas mas'ula alhamdulillah Han syukur banar kita nah mulai rakyat-rakyat nang rendah tuan guru hadiran alham sampai kembali hadir ibu bupati syukur alham terima kasih buka hadiran sampian ya kalau tuh nah kemudian lagi mudah-mudahan ulun titip salam pulang sama bapak <laughs> karena beliau kan tugas di kantor itu kan jam 3 masih tugas <clears throat> Alhamdulillah menyatu pemimpin-pemimpin kita kadang merasa hebat kadang kita menghebatkan orang lain orang lain yang dihebatakan tidak merasa hebat alham sama harga menghar nah, ini sama harga menghargai jangan hina mahina akan yang kedua cara untuk menghinakan diri kita memandang kudrat sifat tauhid apa ilmu tauhid kembali masuk Allah bersifat kudrat kita bersifat ajzun Allah bersifat kuasa kita bersifat lemah Kalau saja kita meyakini bahwa Allah punya kekuasaan, kita tidak punya kekuasaan. Jangan sombong kita menerima nikmat. Sebentar orang kaya bisa jadi miskin, sebentar orang alim bisa jadi kegilaan, sebentar orang pangkat tinggi bisa drastis dicabut dan dicopot pangkatnya, sebentar orang cantik bisa jadi jelek. Jangan sombong dengan kebuasan sebentar aja Tuhan menghendaki aduh asalnya bunga sebenar tiga hari si Dinai garing panas bawa ke rumah sakit tidak turun-turunnya panas bahkan tambah berbintik-bintik hitam kemudian menghasilkan di dalamnya nanah seminggu berikutnya sembuh baiklah muha itu. joga montai ada bungas lagi begecak begecak mata kalau Allah mengambil lewat penyakit katarak sebentar matanya ada tapi penglihatan nggak ada ujar orang bahari gananganku cacak sakalinya ular gananganku picak sakalinya harau bular Jangan sombong dengan kekayaan. Toko banyak berisi. Rumah besar. Konslet listrik. Datang tiga huruf. Berubah menjadi tiga huruf. A, P, E, P. <laughs> Pintar anak bapak. <laughs> menjadi A, B, O, B. <laughs> ngali ngalih bipai melajari bawahnya nih ya. dasar dapat benar sekali lagi nah sama karena <laughs> kan kita sama bungol itu kan apa ya lo tuh maaf lah pian aja pintar ulun bungol tersambat bungol pian minta maaf lah sebentar datang APEP berubah menjadi ABO APEP AP ABO bo Hmm. nang paling keras ibu-ibu semestinya nang paling keras nih bapak-bapak <laughs> hingga ke situ jago rubak itu bacaan, kada kawan maning nang inta hmm. mun nang itu sepi dunia hmm. gawian <laughs> pian ai ai ai napa ya <laughs> memandang Allah kuasa wah kalau ceramah tiga jam Hong, hong, hong, hong. Matanya nol. Hong hong, hong hong, hong hong hong, hong hong hang, hang. Kayak orang membaluk lah dupan nah. <laughs> Aduh, babaya sakit di parisa darah 250 per 110. Ah. Ah. Ah. ah. <laughs> Mana jurang nang ah, ah tadi mana? Ah dia namanya ah juga ya laki ah kiko kiko <laughs> ada kawan lagi kiko kiko <laughs> sama pada darah tinggi ah jadi saya kau ada semalam apa eh, eh ada ini kiko kiko <laughs> lucu juga jadi jangan sombong sedikit pun merasa di jiwa kita tidak ada punya kealiman, tidak ada punya kekayaan. Kalau saja tidak menerima, tidak memiliki dalam batin. Makanya orang yang hebat tuh memiliki tapi tidak ada rasa memiliki. Namanya zuhud. Nang sakit tuh kada memiliki tapi rasa memiliki. Ya bahasa banjarnya, kada ada lalu beisi tapi rasa banyak beisi. <laughs> Kesian mengalamun. Omanya aja. <laughs> Ya tuh Jepang matang tuh anak kageng dah bagus saja nembine aku tanami waloh lah bagus je nembine kayaknya mun waloh tuh malancar kayaknya jeba butir bagus saja nembine kayaknya jaga nagana aku tuh akan kayaknya aku sosol bagus saja nembine kayaknya aja mun kau sosol waloh tuh kau bawa ke pasar jagain aku tabung menyai duitnya bagus je nembine waloh tuh sambil malancar taruh sih banyak buahnya bagus je nembine menyalurakan bakat nang bongol nenek <laughs> kain aja banyak banyak banyak aja kaina punya banyak-banyak duitnya untuk akan kasih mau tojid eh bagus ya nabi nah kaina aku tonggang gayon dia kesukaan pahagat ya tuh pang aku sudah eh iya nabi ini bagus saya pian desa hagat juga pang kan menyalurkan bakat si bongol nih tuh hmm. mah anak-anak di sebelah kalambu bah ya kalau pian gayon dia ulun empat di belakang bunga jangan kada boleh tahulah rayon toka kada boleh berdua kada je ulun empat pian aja kasih kosol toka mage, kada aja nambahnya kon en rayon kada boleh dulu mabah je kalau pamalar bener. rayon tahu aja punya belah pada kamar pak menempiling ya Allah tapi dah mau tahunya kada nukar belum jangan nukar pamatangnya kan belum lagi kering. Allahu Akbar liwar bus nasib bongol bandar menukar kada apa kada kepala anak linjut ditempiling <laughs> itu negaranya mahaya itu saja yang ulun sampaikan minta halal minta maaf